السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد lepas sembahyang tiba-tiba Rasulullah berdiri memberitahu kepada sekalian para jamaah sebentar lagi akan masuk seorang lelaki lihatlah lelaki itu dia ahli surga siapa yang ingin melihat ahli surga lihatlah dia Semua mata melihat ke semua pintu dan dari semua arah. Kalau-kalau dari pintu dan arah itu, lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah bahkan masuk. Dan benar, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Itu dia, kata Nabi. Dia di surga. Siapa yang dimiliki ahli surga, lihatlah dia. Lelaki itu adalah seorang lelaki ansor. Di kalangan para sahabat, ia tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Sama seperti juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi lelaki itu menjadi sangat istimewa karena Rasulullah menyebut bukan hanya sekali, dua tiga kali dia ahli surga dia ahli surga dia ahli surga Orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umar namanya ingin mengetahui rahasia amalan lelaki ahli surga itu. Ia sudah berjumpa, memperkenalkan diri dan meminta izin perkenan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah kalau saya menumpang tidur di rumahmu semalam saja? Lelaki tadi menjawab, apa salahnya jika memang aku berkenan, marilah ikut aku. Sepanjang dalam perjalanan Ibnu Umar berfikir, berangkali lelaki ini sampai saja di rumah dia segera akan berwudu semalaman barangkali dia akan berzikir berwirid entah berapa panjang doa dan munajat barangkali lelaki ini akan menghabiskan malamnya dengan tadarus demi Allah malam ini aku akan mengintai dan aku ingin melihat rahasia amalan lelaki ahli surga ini dan aku tidak akan tidur lain yang disangka, lain pula yang terjadi. Sesampai di rumah, lelaki tadi lalu meminta kepada tetamunya supaya segera tidur. Dan dia sendiri pula segera masuk ke dalam bilik tidur. Mengapa cepat sekali dia tidur? Dalam hati Ibnu Umar berpikir barangkali kata lelaki ini tidur awal sebab dia bangun malam biarlah dan aku tidak akan tidur aku akan dimintai apa yang dilakukannya semalam pukul 11 tidur pukul 12 tidur pukul 1 masih tidur pukul 3 masih tidur menjelang subuh lelaki itu bangun itu pun setelah mendengar azan subuh bersama-sama pula dengan Ibnu Umar pergi ke masjid mengerjakan sembahyang subuh berjamaah. Tak habis pikir Lelaki seperti inikah yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga? Salah orangkah? Main-mainkah? Tak mungkin. Rasulullah tidak pernah salah orang. Apalagi kalau menyebut orang itu adalah ahli surga. Dan tentu Rasulullah tidak pernah bermain-main tapi apa rahasia amalnya? Ibnu Umar menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semalam saya tidur di rumah lelaki yang kau katakan sebagai ahli surga itu ya Rasulullah. Apa tujuanmu ke sana? Saya ingin mengintai ya Rasulullah. Saya ingin tahu rahasia amalan apa semalaman yang dilakukan apa ibadah yang dibuat. Pada mulanya saya menyangka pasti semalaman dia tidak tidur, barangkali akan menghabiskan malam-malamnya dengan doa, zikir dan munajat. Lantas, lantas ketika sampai di rumah dia masuk tidur dan disuruhnya saya tidur. Saya menyangka yang dia tidur awal karena tengah malam mau bangun. Tapi Habib kamu lihat Dia tidur ya Rasulullah Pukul 11 tidur Pukul 12 tidur Pukul 1 tidur Pukul 3 tidur Tidur Dan tidur Engkau tak melihat Dia bangun Tak ada Oh ya Ada saya nampak dia bangun Tapi bukan untuk sembahyang Tidur balik Duduk sekejap dibalik Pusing badan Tidur lagi tak kau dengarkah dia membaca sesuatu? Tak ada. Cuma yang saya dengar, sambil dia pusing balikkan badan kemudian tidur itu, menggeliat, ada yang disebutnya. Allah. Allah. Itu saya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Itulah rahasianya. Rahasianya. Itulah rahasia. Ketahuilah olehmu, lelaki itu begitu ikhlas. Bersih hatinya. Mengatur orang tak pernah, mengumpat orang tak pernah. Tersemat dengki dan iri hati dalam hati tak ada. Keinginan memiliki apa yang ada di tangan orang tak ada. Hidupnya sangat kona'ah. Nama Allah disebut bukan saja ketika jaga dalam tidur pun bukan semasa sedar dalam mengigau pun begitulah riwayatnya ya. tuan-tuan puan-puan mudah kedengarannya mudah hanya dengan menyebut nama Allah tapi berangkatilah kita termasuk saya Boleh saja kita berzikir menyebut sekian kali nama Allah, subhanallah dan lain-lain dalam jaga, dalam sedar di masjid di atas tiga sembahyang siap dengan tasbihnya ketika di Mekah sedang umroh haji boleh saja tapi entahlah maksud juga kita ingat Allah ketika dalam tidur lebih-lebih ketika mengigau yang saya tahulah saya pun kalau mengigau bukan Allah yang disebut ah tapi lelaki itu Allah Mudah kedengarannya Tapi tak semudah yang kita sangka Nama Allah itu sangat suci Amat suci Maha suci Sesuatu yang suci tidak mungkin disentuh Melainkan oleh yang suci juga Yang suci tak boleh berdekat Dan bertemu atau bercantum Kecuali hanya dengan yang suci juga yang suci tak boleh dekat dengan yang kotor. Artinya, lidah-lidah yang kotor tidak akan pernah sekali buat menyebut nama Allah. Mata-mata yang kotor tidak akan pernah sekali buat membaca ayat-ayat Allah. Lebih-lebih lagi kalau hati yang kotor, terhijab, terdinding. Bacaan Sayyidah Suara dengan lagu Taranum yang berdu, sekalipun ayat-ayat Quran itu alunannya tak akan mampu menyentuh telinga-telinga yang kotor. Ukir dan lukislah seindah lukisan kaligrafi yang bersematkan tembaga perak atau kuningan bertuliskan dengan tinta emas tapi mata-mata yang kotor tak nampak itu semua artinya untuk sampai kepada Allah tidak kita, kita kenalah bersih, cakap, jangan mengeluh. Kebiasaan harian kita hendaklah juga menuju kepada hal-hal yang solid. Jangan buat kerja-kerja lama. Dengan kata lain, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, dan jaga hati. Ya. Baru boleh kita menyebut nama Allah. Dalam zikir kita khusyuk, dalam doa kita khusyuk, dalam sembahyang terawih kita buat 8 rakaat, baca pun pendek-pendek saja. Kalau kebetulan malam ini kita berada di Masjidil Haram, umroh bertarawih di sana, satu juzuk ya, satu juzuk. Dengan sembahyang malamnya lagi satu juzuk, dan dua juzuk. Ramai orang yang tahan berdiri Walau sepanjang-panjang ayat yang dibaca Semakin panjang semakin rasa sedap Tapi ada kawan-kawan yang maafkan saya ya Oh panjang sangat Jangankan sampai satu juzul Imam baru baca satu isma rabbikal a'la Alladhi khalaqa fasawwa Di belakang tu dah heboh dah kadang tak batuk pun dibatuk-batuk batuk komplain panjang sangat ada yang begitu untung imam pun baca doa pendek-pendek saja kalau jenis imam yang baca doa yang panjang dengan tiga yang panjang ada orang yang boleh ikut makin panjang dia makin seronok tapi setengah yang lain itu imam belum habis lagi baca Allahumma antas salam. Dia buat Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Habis salam cabut. Jadi kalau hati kita bersih Malam ini lepas sembahyang terawih Apa kita buat? Tadarus sampai pukul berapa pukul berapa tapi besok kerja kerja kerja juga malam kena buat dengan tanpa mengurangi aktiviti harian kita yang kerja terus kerja ya. kalau puasa setakat hanya mencari sah saja mudah mudah senang karena satu-satunya ibadah yang boleh dikerjakan dengan tidur cuma puasa tak ada ibadah dalam Islam ini yang boleh dikerjakan dengan tidur kecuali puasa sembahyang umpamanya tak boleh dengan tidur tidur batal pergi haji sembahyang habis kalau kena pijak orang tak payah kata itu membaca Quran bersyahadat pun tak boleh tidur kalau ada orang tidur boleh mengucap bukan mengucap namanya mengigau orang yang berpuasa tidur sah bahkan tidurnya orang yang berpuasa dikira ibadah jadi kalau nak kira sah senang saja tidurlah pagi tidur tengah hari tidur petang tidur dekat nak maghrib menjelang buka bangun sahlah tetapi bukan begitu puasa yang diperintahkan oleh Allah karena jelas la'allakum tat tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa hati kita bersih seberat apapun pekerjaan akan jadi sangat ringan sesukar apapun akan terasa sangat mudah sebab itu maka Rasul mengatakan innamal a'malu niat semua kerja bergantung niat niatlah yang menentukan baik buruk hasil suatu pekerjaan baik buruknya suatu pekerjaan itu bergantung pada niat berat ringannya satu pekerjaan bergantung pada niatnya ikhlas semuanya mudah bersihkan hati dalam puasa ini kita jaga betul mata kita telinga kita Ibu-ibu yang biasa mengumpat biasanya kalau di luar bulan Ramadan satu hari sampai 10 kali umpamanya. Umpamanya ya. Kalau tak mau berhenti dan payah mau berhenti, sayang pula mau berhenti, tak boleh teruskan cuman mungkin kurang-kurangkan sedikit kalau biasanya buat 10 kali bulan puasa ini buat dua kali saja pagi sekali petang sekali ya ya bu macam nah, kurang-kurangkan sedikit empat ya kalau biasa menghadap televisi itu sampai 24 jam di bulan puasa kerjalah kau ini membatalkan pahala puasa sah puasanya tapi pahalanya batal 5 menit lagi menjelang orang berbuka sempat dia bohong cancel pahala puasa saya 5 menit lagi sedang sibuk sedia-sedia makan berbuka tiba-tiba jiran sebelah kita menyibuk pula kak pinjam pisau sekejap ya dia nak potong tembikai kita ni pisau pun jangan dipakai pula eh hey, tetangga dia menyibuk pula Nak kasih pinjam nanti kita pula yang terkendala. Lima minit lagi. Ah senanglah cakap. Tak ada. Padahal ada tu. Bohong. Lima minit menjelang berbuka sempat dia berbohong. Habis pahala puasa yang sehari. Itulah tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa. Dan itu tidak mungkin kita kerjakan kecuali kalau hati kita bersih. Ringan puasa itu. Sampai Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad dan para sahabat radhiyallahu untuk berangkat ke Badar. Terjadinya perang Badar Al-Kubra di bulan Ramadan. Dalam puasa, semuanya puasa. Bulan itu bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Senang kelihatannya. Sebut nama Allah, jamin masuk surga. Tak semudah itu. Nama Allah akan dapat disebut oleh hati-hati yang kotor, lidah-lidah yang kotor makanan minuman yang kotor menyebabkan hati terhijab. Kalau kehidupan para sahabat-sahabat dulu satu contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari dia melihat istrinya memakai cincin. Cincin itu taklah sampai 24 juta harganya. Tak sampai murah saja. Kenapa saya sebut 24 juta? Ketawa ada yang punya cincin harga 24 juta ke? Ada. Cincin itu cincin perak saja barangkali. Umar Ibn Khattab adalah seorang khalifah. Amirul Mukminin. Istrinya memakai cincin dan dia merasa tidak membelikan cincin itu. Engkau memakai cincin buat istriku. Iya. Seorang kawan memberi hadiah cincin kepadaku untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Hadiah, kenang-kenangan. Coba tengok, dibuka cincin. Umar mengatakan cincin ini hak negara, ini kepunyaan Betul Mal. Tapi orang telah menghadiahkan itu kepadaku, ya Khalifah. Ya, Dengar baik-baik. Orang menghadiahkan cincin itu kepadamu, itu karena kamu menjadi istriku bukan? Karena kau menjadi istri seorang khalifah, maka orang menghadiahkan cincin itu kepadamu. Kalau saja kau menjadi istri seorang gembala kambing, adakah seseorang menghadiahkan cincin itu kepadamu? Subhanallah. Itu ketelitian Umar dalam menjaga hal-hal yang subhat jangan sampai bercampur subhat dalam dirinya dan keluarganya anaknya menangis tuan-tuan karena jubahnya koyak bertampal kawan mengejek ayah kawan-kawan mengejek ya apa yang diejek ada katanya anak seorang khalifah jubah koyak bertampal belilah jubah ya ayah tak ada duit nak tapi kalau nak juga tak apalah bahwa sebutuk surat ini pergi Betul Mat jumpa bendahari di sana beritahu sampaikan surat ini apa isi suratnya Assalamualaikum Tuan berikan pinjaman uang 4 dirham untuk saya memberikan jubah anak saya yang sudah koyak bertampal cukup bulan potong gaji utang lah ini tak banyak 4 dirham saja wassalam Umar anaknya bawa sepucuk surat itu pergi Baitul Mal. Jawab, Waalaikumsalam, Ya Amirul Muminin adakah Tuhan yakin yang Tuhan akan hidup sampai cukup bulan? Wassalam. Itu saja. Itu saja. Tak kata iya, tak kata tidak. Biasalah ya cara kita. Ya, hutang ambil dulu, bayar bila? cukup bulan potong gaji gaji seratus, pinjam 4 saja Waalaikumsalam ya Amir Mukminin. Adakah Tuhan yakin akan hidup sampai cukup bulan? Wassalam. Menangis. Anakku, biarlah dengan jubahmu yang koyak bertampal itu nak. Benar kata dia. Jangan nanti ayah mati meninggalkan utang. Ayah tak sanggup nak. ayah tak sanggup berhutang. Hanya dengan kata-kata begitu boleh tersentuh. Subhanallah. Satu malam dia tak boleh tidur, Tuhan gelisah. Aslam, ikut aku. Kemana tuan? Seperti ada sesuatu yang tak kenal pada malam ini. Kemana tuan? Ikut aku. berjalan di sebuah padang pasir Tuhan, melihat sekeduk atau khemah, kedengaran seorang kanak-kanak lelaki sedang menangis tengah malam. Ini barangkali yang mengganggu nyenyak tidurmu di malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ibu setengah tua keluar dari khemah. Siapa kamu? Saya musafir. Kenapa ini anak menangis? Oh anak ini Anakku sudah tiga hari tak makan, kelaparan. Tapi bukankah ibu sedang menjerang sesuatu? Oh iya, saya sedang merebus sesuatu. Apa yang lagi ibu rebus? Saya sedang merebus batu. Batu? Mengapa ibu merebus batu? Tuhan, tiga hari anak saya kelaparan. Setiap kali menangis saya katakan, tidurlah Sebentar lagi masa ibu sedang masak makanan. Tidurlah, tidurlah. Sudah tiga hari. Astagfirullah. malam nian nasib ibu. Bukankah di negeri ini memerintah seorang khalifah yang adil, perbendaraannya banyak, Baitul Malnya kaya, penuh dengan gudang simbaran makanan. Tidakkah Umar datang ke tempat ini memperhatikan nasib ibu atau wakil-wakil Umar, pegawai-pegawai Umar peduli dengan nasib seorang ibu seperti ibu apa Umar Umar yang zalim itu kah? Oh dia senang dengan keluarganya bolot semua kekayaan untuk kepentingan dia dan keluarganya. Umar memang zalim, dia kejam. Tak apa, tak apa bu. Sebentar lagi nanti saya akan ya. Tunggu di sini. Ibu tadi tidak tidak tahu yang itu Umar. Tidak tahu. Dia pakai hamunnya. Pergi ke Baitul Mal keluarkan beberapa kantung gandum dipikul di atas pundaknya. Aslam adalah pengikutnya, sahabatnya. Tuhan, biarlah kami yang memikul kantung-kantung gandum itu, Tuhan. Jangan Tuhan. Aslam, engkau juga yang akan memikul dosa-dosa umat nanti dari kiamat? Engkau juga yang akan memikul dosa-dosa umat nanti dari kiamat? Biarkan. Karena ini dosa Umar. Sebelum Umar memikul dosanya di hari kiamat, Umar akan pikul dosa itu sekarang. Balik lagi ke khemah tempat seorang ibu dan anaknya tadi. Dibuatkan makanan selesai semua. Ibu, sayalah Umar. Menangis sang ibu bertukuk lutut ketakutan takut kalau kalau akan dikenakan tindakan karena kecelup Oh tidak tidak tidak tidak. Maafkan saya Khalifah. Tidak, kamu tidak salah. Justru aku sangat bangga mempunyai rakyat seperti engkau yang sanggup menegur pemimpinnya seperti aku. Mudah-mudahan selepas ini tak akan ada lagi orang yang terlantar seperti engkau. Itulah Bu Umar, Umar dulu ya, Umar sekarang mungkin beza sekitar. Seorang Yahudi ingin sekali tak bertemu dengan Umar Khalifah Rasulullah SAW. Mana aku mau jumpa Umar? Sahabat memberitahu kalau budak Joko sedang saja, tunggu bapak pokok kurma itu nanti selepas sembahyang dia akan ada di situ. Di pokok kurma itu pejabatnya itulah di situ. Macam mana nak cam salah seorang mana seorang di antara sekian itu yang umat senang katanya. kau tengok mana jubahnya yang koyak bertambal itulah umat. Berjalan ia ke padang pasir berjumpa dengan seorang gembala kambing di tengah-tengah ternaknya, biri-birian kambingnya yang banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei gembala, berapa ekor kambing-kambingmu ini? Banyak Tuhan. Saya sendiri pun tak pernah kira karena terlalu banyaknya kambing-kambing ini. Saya akan membeli seekor kambing, ikut jual kambingmu. Maaf Tuhan, saya tak berani untuk menjualnya Tuhan. Seekor saja. Iya, walaupun seekor. Saya akan beli dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi. Berapapun Tuhan akan beli, saya akan jual Tuhan. Kenapa? Kambing-kambing ini bukan saya yang punya Tuhan. Siapa yang punya? Majikan saya Tuhan. Kamu, saya hanyalah seorang gembala. Tapi kambing-kambingnya terlalu banyak. Kalau kau jual seekor pun tentu majikanmu tak akan perasaan. Dan kalau dia bertanya kemana perginya kambingmu yang seekor, kau beritahu saja yang terkam harimau, habis cerita. Kau tak untung kan? Untung saya mau Tuhan, tapi saya takut. Takut? Takut dengan siapa? Kita hanya berdua saja dan saya tidak akan menceritakan halmu kepada siapapun. Benar Tuhan, kita hanya berdua. Tapi bukankah kita berdua Tiga dengan Allah. Benar Tuhan kita hanya berdua Tapi bukankah kita bertiga dengan Allah Kalimat Allah Terbit dan lahir dari hati seorang gembala Gembala ini SPM pun tak lepas SPM apa Setelah rendah pun tak jejak Benar Tuhan kita hanya berdua. Tapi bukankah kita bertiga dengan Allah? Ya. Subhanallah. Sekeras-keras hati seorang Umar. Umar dia orangnya keras. Sebelum Islam dia keras menentang Islam. Selepas Islam tetap juga keras. Keras membela Islam. Menangis dan tanpa disedari meleleh air mata mengusik kedua pipinya. Wahai gembala, engkau benar. Akulah Umar, Khalifah Rasulullah. Engkau benar. Di mana majikanmu? Di mana rumahnya? Untuk apa Tuhan? Saya akan beli kamu. Saya akan merdekakan kamu. Demi Allah. Dengan kalimat Allah kau bebas daripada perbudakan manusia di atas manusia. Dan dengan kalimat Allah itulah kamu akan merdeka dari sengatan api neraka di akhirat nanti. Allah sepatah kalimat Al Allah Alam tara anna Allah ya'lamu ma في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi tidak akan bercakap rahasia antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempat dan tidak akan berbisik antara lima orang melainkan Allah lah yang keenamnya. tidak ketika engkau sendiri melainkan berdua dengan Allah dan ketika kamu bersama dengan orang ramai Allah bersama kamu di mana saja kamu berada kalau saya jual kambing ini, kambing ini bukan kambing saya. Saya hanya gembala. Kalau saya jual berarti saya telah mengkhianati amanah. Saya jual. Saya dapat untung 50 dirham dari menjual kambing ini. Saya bawa balik uang 50 dirham. Saya kasih istri saya, saya kasih barang haram. Saya bagi anak saya, saya bagi Barang haram saya makan sendiri, saya makan Barang haram Kullullah min nabatin min sukhtin La yakbalullahu du'a'u arba'ina yauman Terngiang di telinga seorang gembala Kalau saya memakan barang yang haram Darah kotor, daging pun kotor Kalau darah dan daging kotor Hati gelap Penyakit macam-macam Hati umpama tapak semayan tempat tumbuhnya segala macam tanaman-tanaman yang kotor. Sifat-sifat kotor tumbuh dalam hati yang kotor. Asad, dengki, khianat, riak, takabur, semua hidup subur, tumbuh subur di hati yang kotor. Kalau hati kotor, jiwa tak tenteram. Rumah tangga jauh dari rahmat kehidupan masyarakat kocarka isi kepala semua tak betul cakap asyik nak menyakitkan orang lebih berbahaya kalau makanan dan minuman yang kotor itulah yang menyebabkan tumbuh dan lahirnya seorang anak persenyawaan dari air mani laki dan perempuan yang dibesarkan dalam lembaga sebuah rahim seorang istri. Lahir anak dari makanan dan minuman yang kotor, haram. Kita ingin dapatkan anak yang soleh, yang kita dapat anak yang salah. Dan kalau makanan minuman kotor haram, kata Nabi, doamu tidak akan didengar oleh Allah selama 40 hari, 40 malam. Mudah-mudahan kita mengharap Ramadan kali ini akan lebih mematangkan, mendewasakan kita terutama dalam hal kita menjaga hati, memupuk keimanan, dan tentu kalau sudah hati kita bersih, iman kita bersih, ya amal ya Ramadan kita insya Allah. Saya cuma khawatir saja, bukan bukan apa-apa khawatir, sebab kalau di kampung saya sana biasalah kalau malam pertama itu memang ramai ramai ramai, ramai ramai, ramai ramai ramai ramai ramai melimpah sampai tak cukup dibentangkan tikar di halaman malam pertama terawih ramai Malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan Makin bertambah malam, malam, malam, malam, malam Bertambah pula lah jamaah bertambah, bertambah Bukan bertambah ramai, bertambah maju, bertambah maju, bertambah maju Maju softnya ke depan, ke depan, ke depan, ke depan Tadinya melempar sampai ke belakang, ke maju, ke maju malam 14 tinggal dua baris, malam 19 tinggal sebaris, malam 21 tinggal 8 orang. 8 orang itu pun boleh dipilih dengan jari. 5 orang jemaah tetap, saya ulang 5 orang jemaah musiman, 3 orang jemaah tetap. Yang jemaah tetap itu siapa? Imam Bilal Sia. Tiga orang ini tetaplah kebetulan dia tugas, kalau tak tugas pun mungkin tak datang juga. Yang lima orang ini jemaah musiman ikut mut, ikut musim, hari baik, cuaca baik, dia datanglah. Kebetulan malam 25, cuaca tak baik, angin bertiup sepoi, hujan dan nyernyai. Yang lima orang ini gembung sakit perut, tak datang ke masjid, tinggallah jemaah tetap Imam Bilal Zia. Malam 26, Imam cuti, balik kampung tinggallah Zia dan Bilal. Malam 27, Bilal pula yang demam, tinggallah Zia seorang. Itu cerita bukan di sini tempat lainnya sini hampir tak ada beza dengan tempat lain. Biasanya, biasanya semangat makin melemah, melemah, lemah justru mendekati akhir Ramadan. Padahal, padahal kalau boleh memilih, kalau boleh memilih pun tak boleh. Kalau boleh memilih, manakah lebih baik meningkatkan taat, taat, taat di awal ke di tengah ke di akhir? Kalau boleh memilih, Justru tingkatkanlah ketaatan kita itu di akhir terutama pada malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir Ya Rasulullah pada malam bilakah Lailatul Qadar itu turun Nabi mengatakan kalau kamu ingin bersungguh-sungguh mencarinya carilah pada 10 yang terakhir di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Bertanya lagi orang yang bertanya ini banyak sangat pula ganjil-ganjil ini. Nak sebut satu saja kan, kalau sebut satu saja kan senang tikapnya. Ya Rasulullah, dalam malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu mana satu kah yang lain atau kodar? Nabi dah boleh baca dah maksud orang bertanya ini. Macam kita juga. Kan? Senanglah sebut 27, 27 aja buat, yang lain tak buat takut nanti jadi begitu sungguh sangat bijaksana Rasul menjawab sesiapa yang ingin untuk bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar bersungguh-sungguhlah sejak dari awal pertama masuknya Ramadan hingga ke akhir Ramadan karena Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan ya jangan menyesal Ramadan tak apa namanya Lailatul Qadar tak akan ada di bulan Syawal tak ada ya eh jom kita iktikaf di bulan sawal. Nah, cari untuk tak ada. Hanya di bulan Ramadan. Artinya, kalau sejak malam tadi, malam ini, seterusnya sampai akhir malam kita terus maintain ibadah kita, pasti. Insya Allah mendekati pasti. Salah satunya itu adalah Lailatul Qadar. Saya ingatkanlah, mudah-mudahan kita maintain nanti kita, ya tetapkan niat kita, semangat kita. Justru di akhir-akhir makin tinggi, makin tinggi. Jadi itu saja barangkali karena ialah kita pun banyak hal lagi selepas ini kan. Tengok jam pun dah dekat pukul satu kurang 2 jam lagi. Eh kurang berapa? Ah kurang 2 jam lagi. Terima kasih sebelumnya hari itu dapat juga empat kita dah diantar ke Indonesia dapat juga dalam hampir hampir 5 juta hampir lah hampir sikit lagi nak 5 juta rupiah, rupiah, rupiah. Ringgit kaya kita ya. Jadi saya terima kasihlah atas itu semua. Masih merayu lagi kalau boleh diterima rayuan saya. Sebenarnya tuan-tuan saya ini tak patut buat begini ya. Bukan kerja saya. Saya kalau di sana itu dipanggil Pak Kiai, pemimpin nanti tak tak perlu ini bukan kerja saya tapi ini dah memang kira terpaksa tidak terpaksa lah ya tak ada orang sementara jadi saya terpaksa turun padang lah untuk meminta derma bantuan jadi pagar yang kita rencanakan untuk memagar tanah eh, cadangan untuk membina ma'at tahfiz khusus untuk orang tua-tua hari itu saya beritahu dah kita akan membangun membina ma'at tahfiz khas untuk orang tua-tua selalu kan ma'at tahfiz kan untuk anak-anak ini untuk orang tua-tua umur 60 tahun Nah, pelajarnya umur 60 tahun, 60 tahun masuk, 62 khatam, 63 mati. Nah, begitu. Senang kan? Tanah sudah ada dah 4 ekar. Cukup lah itu. Dah kita pun dah pun kita pagar separuh, separuh kita pagar, kita perlu dana 120 juta. Dah separuh mana kurang 60 juta lagi. Kira-kira 20 ribu selesai lagi. insyaAllah. Kalau ada lebih-lebih rezeki banyak nih saya tengok ustaz-ustaz biasanya bulan Ramadan memang itulah ceritanya nak dermo saja ya inilah masanya kalau ada tuan-tuan yang ingin nak menyalurkan dermo jangan tengok saya tuan saya cuma menyalur saja satu lagi eh, setahun sekali kita di Indonesia sana setahun sekali saja bulan Ramadan saja kita buat sistem anak angkat kami mencari keluarga angkat itu kalau ada di antara tuan-tuan yang ingin menaja salah seorang pelajar-pelajar kami pelajar-pelajar semuanya ada 300 tapi bukan 300 itulah yang saya nak betul sekarang ini betul nak betul anak-anak yatim ada 22 orang yang memerlukan eh, ya, tajaan daripada tuan-tuan ya apalagi ini mau raya lah semua kami tanggung beli bajunya dan lain-lain semuanya caranya ialah untuk seorang anak yatim itu kita perlukan dana tajaan 600 ringgit satu tahun 600 ringgit satu tahun jadi kalau ada teman-teman yang ingin menaja atau mengambil anak-anak yatim ini sebagai anak angkat Tuhan anak angkat ini istilah saja bukan boleh bawa sini pun anak itu anak itu biarlah di sana kalau bawa sini pun nanti Tuhan ajar apa <laughs> biar di sana kami yang ajar ya biar macam Nail nih nah, ya insyaallah dan tapi yang khas anak yatim ini baru-baru dalam enam bulan begitulah belum sampai setahun jadi kami kekurangan dana untuk menampung ya maklumlah makan minumnya dan lain-lain jadi kalau ada yang sudi ya membantu ah, ada beberapa lagi yang orang belum ambil dipilih raib tulis nama alamat nomor handphone cukup kita nanti kami bagi resitnya. ada gambar anak yatim itu sendiri bukan sekarang duitnya jadi kalau tuan-tuan ambil sekarang misalnya ambil dulu saya kasih resitnya. mungkin besok mungkin lusa mungkin minggu depan tapi jangan lewat saya akan balik 25 Agustus nih jadi sebelum 25 Agustus bolehlah tuan bank A ya kita ada ada bank, ada public bank ada itu saja berat sangat 601 tahun eh ginilah seorang anak yatim ini tajar rame-rame boleh tak nah, boleh boleh boleh boleh satu orang anak yatim tajar nak ringan lah 600 dibagi berapa gitu. bagi 10 lah atau bagi 12 lah 50 50 lah misalnya begitu jadi seorang anak yatim tajar rame-rame pun boleh tapi ini sifatnya sukarela bukanlah paksaan dan saya yakin insya Allah tuan-tuan seperti yang saya katakan semua derma-derma apalagi salurannya jelas kepada anak-anak yatim ya kita takkan seleweng-seleweng kemana-mana terus dapat saja kita antarkan untuk keperluan mereka insya Allah Allah akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda dunia dan akhirat jadi kalau ada boleh nanti selepas ini terus saja berhubung dengan kedua eh, kanak-kanak kita itu Imam Abdul Hadi dan Nail pilih mana satu yang berkenan mana yang kosong yang belum orang tajam baik dulu kita kasih resepnya Tuhan simpanlah bila-bila nanti sebelum 25 Tuhan bolehlah nanti pakat-pakat macam mana ya satu tahun 600 ribu satu tahun 600 itu kan sebulan berapa dirinya tuh berapa jatuhnya sebulan tuh 50 50 kalau di guru ini boleh hidup ke sebulan nah, 50 ribu 600 itu kalau di Indonesia sudah jadi berapa berapa ya 600 ya 600 ribu jadi berapa tuh Itu juga ya ah, 2 juta kalau 2, 2 <laughs> juta atau 600 tuh ah, 2 juta lah 600 ringgit 2 juta kalau kali 22 orang sudah jadi berapa itu? Ah, 50 juta 50 juta bagi-bagi-bagi begitulah insya Allah cukup lah Indonesia murah sedikit ya kalau di sini tak cukup jadi itu saja terima kasih sekali lagi dan mohon maaf mudah-mudahan Allah pertemukan kita Insyaallah pada masa saya akan datang السلام عليكم ورحمة الله وبركاته